Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berani sembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sebuah baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah umrah dan juga para mukimin, para penziarah Masjid Nabawi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua Mengampuni dosa kita dan menerima amal ibadah yang kita lakukan Sebagaimana biasanya setiap hari Jumat Kita mengkhususkan waktu untuk membaca Kitab yang dikarang oleh guru kami di sini yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Ahbidahullah yang berjudul Hukuku Ulatil Umur Hukuku Ulatil Umur Hak-hak para penguasa Dan kita sudah sampai pada halaman yang ke-17 Dan sudah kita selesaikan poin yang ketiga di dalam kitab ini maka akan kita lanjutkan hari ini pada halaman yang ke-18 poin yang keempat. Ya, poin yang keempat di antara hak-hak para penguasa yang diwajibkan kita untuk memenuhi dan menunaikan hak tersebut kepada para penguasa kita dan juga para pemerintah kita. Nah, beliau mengatakan Alhamdulillah azza wa Jal minan nushi lil wulati as-sam'u Adu fil ma'ruf termasuk di antara makna nasihat kepada penguasa atau pemerintah adalah mendengar dan taat fil ma'ruf di dalam kebenaran di antara bentuk nasihat kepada pemerintah adalah mendengar dan taat kepada mereka fil ma'ruf di dalam perkara yang hak, di dalam perkara yang merupakan kebenaran, bukan merupakan penyelisihan terhadap syariat. Ini adalah termasuk di antara hak-hak pemerintah kita, hak penguasa kita yang agung yang kepada mereka, yaitu mendengar dan taat pada pemerintah dan juga penguasa. Dan ini adalah bentuk nasihat dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah an-nasiha. Agama adalah isinya pembersihan. Dan sudah kita sebutkan maknanya berulang kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, qulna qulna liman ya Rasulullah?" Para sahabat berkata, "Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk siapa kami?" membersihkan. Kemudian beliau mengatakan lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Yang dimaksud dengan nasihat nasihat yaitu untuk Allah, untuk rasulnya, untuk kitabnya, untuk imam-imam kaum muslimin dan juga untuk orang-orang yang awam di antara mereka. Dan kita kita sudah sebutkan berulang kali tentang makna nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk kitabnya. Dan secara umum, yang dimaksud dengan an-nasihah adalah membersihkan. Nasaha sahu yang kurang lebih maknanya adalah membersihkan. Nasihat kepada kaum muslimin, kepada imam-imam kaum muslimin, di antaranya adalah nasihat kepada penguasa. Karena imam di sini bisa berarti umarok, ataupun bisa berupa, atau berarti ulama semuanya adalah a'immah, semuanya adalah imam. Yang diantara bentuk nasihat di dalam agama kita adalah an-nasihatu li muslimin. Membersihkan diri kepada para penguasa. Maksudnya adalah membersihkan hati kita dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar atau penyakit-penyakit hati terhadap penguasa kita Demikian pula membersihkan lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik kepada penguasa kita. Demikian pula membersihkan perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya kepada penguasa kita. Ini namanya an-nasihat. Dan di antara bentuknya adalah as-sam'u wa ta'atu fil ma'ruf, yaitu mendengar dan juga taat kepada pemerintah fil ma'ruf di dalam perkara yang ma'ruf. Maksudnya dalam ma'ruf dikenal di dalam agama kita sebagai perkara yang hak, perkara yang sesuai dengan syariat. Fa amaru bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata fi dhalik. Apabila dia memerintahkan kepada maksiat jadi eh, tadi disebutkan termasuk nasihat kepada pemerintah adalah mendengar dan dan taat di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara yang benar. Bagaimana apabila mereka memerintahkan kepada kemaksiatan? Mengeluarkan sebuah peraturan, mengeluarkan sebuah ketetapan yang isinya adalah ternyata bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla atau menyuruh ya perorangan dari kita untuk melakukan ini dan melakukan itu Padahal itu dilarang di dalam agama kita. Apakah wajib kita mendengar dan mentaati dia di dalam perintah tersebut? Beliau mengatakan hafizahullah, fa idza amaru bi apabila mereka itu pemerintah yang memerintah kepada kemaksiatan fala sam'a wala ta'ah. Maka tidak boleh mendengarkan perintah tersebut dan juga tidak boleh mendengarkan mentaati perintah tersebut fidalik di dalam perintah tersebut. Artinya khusus di dalam perintah tersebut yang bertentangan dengan syariat Allah dan itu merupakan kemaksiatan kita tidak boleh mentaatinya. Adapun di, di dalam perintah yang lain, apabila mereka memerintah pada kesempatan yang lain dengan perintah yang lain dan perintah tersebut peraturan tersebut, ketetapan tersebut sesuai dengan agama atau tidak bertentangan dengan agama kita dan untuk masalah bersama dan tidak bertentangan dengan syariat kita maka dalam keadaan demikian termasuk an-nusah termasuk termasuk nasihat kita kepada pemerintah kita adalah mendengar dan taat kepada mereka di dalam perkara tersebut wa yadullu lidzalika qaulullah azza dan menunjukkan yang demikian kata beliau firman Allah azza wajalla ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Wahai orang-orang yang beriman Hendaklah kalian mentaati Allah Dan hendaklah kalian mentaati Rasul Yaitu Rasulullah SAW Wa ulil amri minkum Dan juga ulil amri di antara kalian Ini Allah SWT sebutkan di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, panggilan kepada setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman. Dan sebagian salah mengatakan apabila engkau mendengar Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu maka siapkan pendengaran. Siapkan pendengaranmu karena mungkin Allah SWT akan memerintahkan dengan sebuah perintah atau melarang dengan sebuah larangan. Allah mengatakan, "Ati Allah." Hendaklah kalian mentaati Allah. Wa ati rasul dan hendaklah kalian mentaati Rasul yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Allah apa yang ada di dalam kitabnya. Apabila datang perintah, kita laksanakan, apabila datang larangan maka kita jauhi war rasul wa atiur rasul dan dalam kalian mentaati rasul yaitu yang ada di dalam sunnah beliau apabila datang perintah maka kita jalankan dan apabila datang larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam maka kita kita jauhi kemudian Allah mengatakan wa ulil amri minkum dan ulil amri di antara kalian dan yang dimaksud dengan ulil amri adalah al-umara wal ulama. Al-umara artinya adalah para penguasa, pemerintah yang mengatur urusan dunia kita. Demikian pula yang dimaksud adalah al-ulama yaitu para ahlul ilm, para ulama yang mereka mengilmui tentang Allah Azza wa Jalla dan mengenal Allah Swt dan juga mengenal syariatnya yang dengan ilmu tersebut mereka takut kepada Allah Swt. sebagaimana firman Allah innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Dan tafsir ulul amri dengan umar, dengan tafsir ulul amri dengan al ulama telah datang dari para salaf termasuk di antaranya sebagian sahabat radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Katsir rahimahullah demikian pula Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya yang menguatkan bahwasanya ulul amri ini mencakup keduanya yaitu baik ulama maupun umara. Wa ulil amri minkum dan dalam kalian taat kepada ulil amri di antara kalian. Dan ini jelas menunjukkan kepada kita perintah dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya ya kita sebagai orang yang beriman sebagai seorang muslim ya secara syariat, secara agama kita diperintahkan untuk mentaati pemerintah kita ya secara syariat yang kita diperintahkan untuk mentaati dan mendengar pemerintah kita dan juga penguasa kita. Ini langsung Allah SWT yang memerintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Dengan syarat yang tadi sudah disebutkan oleh Syekh yaitu di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara yang hak Adapun apabila menyuruh kita untuk berbuat maksiat, fala sam'a la ta'ah. Maka kita tidak boleh yang mendengar dan mentaati dia di dalam kemaksiatan tersebut. Kemudian beliau mengatakan ja'a fi sunnati ahaditsu katsiratun fi sam'i wa ta'ati li al umur. Dan telah datang di dalam sunnah yaitu di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang banyak di dalam masalah mendengar dan taat kepada pemerintah. Waqad marra minha qariban hadithu Abdullah ibni Umar wa Abi Hurairah wa Abi Dzar wa Ubadah ibni Samit. Beliau mengatakan dan sudah berlalu ya e, belum lama ini hadis Abdullah bin Umar. Artinya sebelum halaman ini beliau sudah menyebutkan beberapa hadis yang isinya adalah tentang mendengar ya kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar, demikian pula hadis Abu Hurairah, hadis Abu Dzar, hadis Ubadah bin Samit dan dan e, radhiyallahu anhu. Semoga Allah SWT meridai mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya kewajiban mendengar dan taat bukan hanya dalam satu hadis saja. Tetapi banyak hadis dari Nabi SAW dan hadis-hadis tersebut adalah sahih menunjukkan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa dan juga dengan pemerintah kita. Nah, kemudian beliau mengatakan warawa an nasaiyu bi isnadin sahihin an Jarir radhiyallahu anhu "Qal bayatu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sami wa taati wa an ansaha likulli muslim. Dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sahih. yaitu di dalam sunnahnya. An Jarir dari Jarir radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. beliau mengatakan yaitu Jarir mengatakan aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dan untuk menasihati setiap muslim beliau mengatakan aku membayar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berjanji. yang berjanji kepada beliau ya membayar Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji di hadapan beliau untuk apa? Berjanji untuk mendengar dan taat, yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah dan penguasa. Ya, berjanji untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dan juga penguasa. Dan ini menunjukkan bagaimana di antara isi baiat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan mereka tidaklah membayar kecuali di dalam perkara yang besar. Yang di antara isi bayat mereka adalah mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya, ini di sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa an al sahali kulli muslim. Demikian pula aku membayar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menasihati setiap muslim. Dan menasihati di sini maknanya lebih luas daripada hanya sekedar ia mengucapkan petuah atau memberikan ya sebuah uh, ucapan yang baik. Nasihat kulli muslim maknanya lebih luas daripada itu. Jadi kita sebutkan an-nasihatu nasahayan sahu artinya adalah membersihkan. Artinya kita membersihkan diri kita kepada setiap muslim. Ya, kita membersihkan hati kita, kita bersihkan hati kita dari hasad, dari sifat dengki, dari sifat iri, dan dari penyakit-penyakit hati yang lain kepada setiap muslim. Bagaimana kita membersihkan hati kita ini dari penyakit-penyakit hati ketika kita bermuamalah dengan setiap dengan setiap muslim. Demikian pula lisan kita. Kita yang sah ya kita bersihkan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya kita bersihkan dari menggunjing, kita bersihkan dari namimah, dari mengumpat, dari mencela. Ini adalah bentuk nasihat kita kepada setiap muslim. Demikian pula perbuatan kita, amalan kita juga kita bersihkan dari perbuatan dan amalan yang yang mengganggu seorang muslim. Ya jangan sampai kita mendolimi dengan dengan tangan kita mendolimi dia e, mendolimi hartanya, mendolimi kehormatan dia dan seterusnya. Wa an li kulli muslim dan aku berbaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menasehati setiap muslim. Artinya dia berusaha untuk bersih baik zahirnya maupun batinnya ketika dia ber, bergaul dan berhubungan dengan setiap dengan setiap muslim. Dan karena itu sebagian ya salah yang ketika dia mempraktekkan hadis ini yang mempraktekkan hadis ini terjadi jual beli antara dia dengan seseorang. Itu dengan seorang muslim. Terjadi jual beli antara dia dengan seorang muslim. Seorang muslim tersebut yang menjual barangnya. Yang menjual barang dagangnya, dagangannya. Ketika sahabat ini kalau tidak salah dia mendapatkan harganya murah. Artinya tidak sebanding dengan kualitas dari barang tersebut. Yang dijual oleh seorang muslim, dia melihat harganya murah sementara eh, barangnya ya harusnya lebih mahal daripada harga yang sudah dia tentukan. Maka sahabat ini karena dia mengingat bayat dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dia harus membersihkan bagaimana dia memberikan kebaikan kepada muslimin. Maka dia ya dengan karena ingin membersihkan hatinya dan ingin bagaimana seorang muslim ini mendapatkan manfaat, maka dia mengatakan ingin memberikan harga yang lebih mahal dari dari apa yang dia sampaikan. Karena dia tahu bahasanya barang ini sebenarnya lebih berat untuk mendapatkan harga lebih dari lebih dari ini. Tidak dia sembunyikan. Ya, tapi dia katakan harganya adalah sekian dan sekian. Artinya lebih dari harga yang semula. Ini maksudnya ingin melaksanakan hadis ini. Karena beliau sudah membayar kepada Nabi SAW untuk yang sah di kulli muslim membersihkan hatinya dan apa yang dia miliki kepada setiap setiap muslim. Dan itulah yang harus kita lakukan kepada setiap muslim. Jangan sampai justru sesama muslim saling saling menipu satu dengan yang lain. Ya bagaimana kita mempraktekkan hadis ini? Bagaimana kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain? Dan bagaimana supaya tidak ada al-adha, tidak ada e, mudarat yang sampai kepada seorang muslim dari kita. Ya, dan ini adalah di antara isi bayat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka para sahabat apabila sudah membayar, ya mereka tidak akan mundur dari bayatnya apabila sudah mendengar sebuah hadis ya sebuah petunjuk dari Al-Quran dan demikian pula dari Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka akan melaksanakan. Nah, kemudian setelah itu beliau mengatakan bahwa fi sahih Muslim fi yang tawil an Hudayfa radhiyallahu anhu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam Sahih Muslim di dalam hadis yang panjang dari Hudzaifah, itu Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala lahu Rasulullah SAW Rasulullah sallallahu berkata kepada beliau. Yang berkata kepada Hudzaifah. Itu di dalam sebuah hadis yang panjang yang isinya adalah di antaranya adalah fitnah di akhir zaman. Ya apabila terjadi fitnah, maka apa yang yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah, "Tasma'u wa tuti'u lil amir. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak fasma' wa ati'." Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah, dan ini adalah nasihat untuk kita semuanya. Beliau mengatakan tasma'u wa tuti'. Hendaklah engkau mendengar dan taat lil amir untuk penguasa, untuk pemerintah. Apabila terjadi fitnah yang di akhir zaman, yang terjadi kekacauan di akhir zaman, maka di antara petunjuk beliau adalah tasma'u wa tuti'u lil amir. Hendaklah engkau mendengar. Kita dengarkan ucapan penguasa kita. Kita dengarkan ucapan pemerintah kita dan bukan hanya didengar tetapi wa tuti' demikian pula engkau taati. Karena sebagian mungkin mendengar apa yang diucapkan oleh pemerintah, mendengarkan apa yang dia sampaikan tetapi tidak dia taati. Beliau mengatakan tasma'u wa tuti. Pertama engkau mendengar, kemudian yang kedua engkau mentaati. Mendengar dan taat terhadap perintah penguasa dan juga pemerintah. Lil amir kepada penguasa. Wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Engkau mendengar dan taat kepada pemerintahmu, kepada penguasamu, meskipun mereka mendolimi kita. Yaitu dengan apa? Contohnya adalah wa in norma muhrab. meskipun dia memukul punggungmu. Ya kita disiksa atau kita ditampar atau kita dipukul. Dan ini adalah bentuk kedoliman fisik. Dan ini tidak menjadikan kita untuk memberontak kepada pemerintah. Ini adalah sebuah kezaliman tetapi tidak menjadikan kita untuk memberontak kepada pemerintah. Seandainya pemerintah mendolimi kita atau sebagian dari kita atau sekelompok dari kita dengan memukul atau lebih dari itu, maka ini tidak menjadikan kita sebagai seorang muslim untuk keluar dan memberontak kepada penguasa penguasa yang sah. Karena beliau mengatakan wa in daraba dhahra meskipun dia memukul punggungnya. Ini adalah contoh saja. Ya contoh kezaliman di dalam masalah masalah fisik. Seandainya kita atau 10 orang dari kita, 100 orang dari kita, 1000 orang dari kita didolimi oleh pemerintah dengan fisik, maka ini jangan sampai menjadikan kita meninggalkan sabda Nabi saw karena beliau mengatakan tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahra. Engkau mendengar dan taat kepada penguasamu meskipun ya mereka memukul memukul punggungmu. Wa wa akhadha malak demikian pula apabila dia mengambil hartamu. Mengambil hartamu, mengambil harta rakyat. Baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi dengan cara korupsi atau dengan cara-cara yang lain yang mengambil harta kita yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah, dengan capek dan seterusnya, tiba-tiba dia datang dan mengambil harta kita, sebagian harta kita atau seluruh harta kita. Ini adalah kezaliman di dalam masalah harta. Apakah ini menjadikan kita sebagai kaum muslimin keluar dan memberontak kepada pemerintah? Tidak. Karena beliau mengatakan wa in daraba dhahrak wa akhadha malak meskipun dia memukul punggungmu dan meskipun dia mengambil harta. Ini yang mengucapkan Nabi SAW. Tasma'u wa tuti'u lil amir. Ya. Dan kemudian beliau mengatakan, Fasma' wa ati. Dikuatkan lagi oleh beliau. Di awal beliau mengatakan, Tasma'u wa tuti'u lil amir. Wa in daraba dhahrak. Wa akhada malak. Kemudian setelah itu di akhir, beliau ingatkan kembali, beliau kuatkan kembali dengan mengatakan, Fasma' wa ati hendaklah engkau mendengar dan hendaklah engkau Artinya beliau ingin menguatkan dalam keadaan apapun. Ya Bapak-bapak sekalian, Kedoliman yang dilakukan oleh pemerintah dan juga penguasa ini tidak menghalalkan kita untuk keluar dari dari ketaatan. Tidak menjadikan kita untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Dan ini adalah petunjuk Nabi SAW Dan beliau SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu. apa yang beliau ucapkan adalah sebuah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam siapa yang mewahyukan kepada beliau Allah azza wajalla dialah Allah swt yang menciptakan kita menciptakan pemerintah kita yang mengetahui apa yang telah terjadi dahulu dan yang apa apa yang akan datang mengetahui apa yang maslahat mengetahui apa yang mudarat bagi diri kita. Allah wahyukan kepada nabinya ya supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu kepada kita dan di antara wahyu yang disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Meskipun mereka melakukan kezaliman. Ya. Dan e, ini bukan berarti seseorang yang ketika dia mendengar dan taat kepada pemerintah dalam keadaan mereka berbuat zalim kemudian dianggap ini adalah sebuah kehinaan bagi kita sebagaimana anggapan seseorang mereka mengatakan Ustaz kalau kita yang mendengar dan taat sementara mereka mendolimi kita berarti ini adalah kita membiarkan diri kita dalam keadaan hina dina ya membiarkan diri kita dalam keadaan rendah kita katakan ya ketinggian seseorang adalah ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya ketinggian seseorang adalah sesuai dengan takwanya, sesuai dengan ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling yang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itulah ya ketinggian eh, derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang yang ketika dia mendengar dan taat kepada pemerintah, meskipun dizalimi oleh pemerintah dan dia tetap mendengar dan taat kepada pemerintah, maka ini adalah rifah bagi dia. Ini adalah ketinggian bagi bagi orang tersebut. Adapun apabila kezaliman pemerintah menjadikan dia meninggalkan hadis Nabi, kemudian dia memberontak kepada pemerintah dan memberontak ini bertingkat ya dan tingkatan yang paling parah yang paling berbahaya apabila memberontak dengan senjata. Dan di sana ada al-khurul, di sana ada pemberontakan yang lebih yang lebih rendah daripada itu. Yang kadang seseorang memberontak dengan lisannya, mengucapkan ucapan yang tidak baik kepada pemerintah. Demikian pula terkadang memberontak dengan hatinya, meninggalkan, mendengar dan taat dan di dalam hatinya niat untuk keluar dari pemerintah yang sah Makanya adalah bentuk dari pemberontakan. Inilah yang e, kehinaan yang sebenarnya. Karena dia telah meninggalkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memerintahkan kita untuk mentaati ulil amri. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mentaati ulil amri meskipun mereka mendolimi kita. Ya, apabila kita mentaati pemerintah kita meskipun mereka mendolimi kita dengan niat taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya maka ini adalah rif'ah ini adalah ketinggian derajat bagi bagi kita bukan merupakan kehinaan sebagaimana yang dianggap oleh sebagian nah kemudian beliau mengatakan hafizahullah wa rawa al-bukhari wa muslimun wa lafdhu li muslim an abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam qala dan diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari yaitu di dalam sahihnya wa Muslim demikian pula oleh Imam Muslim dan lafaz adalah milik Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ya'sini faqad asallah." Wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya dia telah taat kepada kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah menyuruh di dalam Al-Qur'an untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat tadi, Ya ayuhal ladhina amanu Allah wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada kepada Rasul. Ini perintah dari Allah supaya kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mentaati beliau datang perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian kita laksanakan perintahnya. Datang larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian kita jauhi larangannya. Maka pada hakikatnya kita telah mentaati Allah Azza wa Jal Man ata'ani faqad ata'a Allah Barang siapa yang mentaati aku Maka sungguh dia telah mentaati Allah Azza wa Jal Dalam Al-Quran Allah mengatakan Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah Barang siapa yang mentaati Rasul Maka sungguh dia telah mentaati Allah Dan ini adalah bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan Bahasanya mentaati Rasulullah itu adalah syirik katanya. Ya, jadi kita hanya mentaati Allah saja. Dan mereka meyakini bahasanya yang yang menjadi sumber agama kita hanyalah Al-Quran. Kalau kita mentaati Rasul yang mengikuti hadis beliau berarti kita telah menyekutukan Allah. Ini tidak benar. Ya, ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul adalah bagian ketaatan kita kepada Allah SWT. Karena Allah lah yang telah memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan mayyuti'ir rasul faqad apa Allah. Dan orang yang meyakini dengan keyakinan tadi, mereka lah yang telah menyelisih firman Allah sendiri. Kalau mereka memang benar konsekuen dengan ucapannya bahasanya mereka mentaati Allah saja di dalam Al-Qur'an, harusnya mereka mentaati Rasulullah di dalam hadis. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati mentaati Allah dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Jadi Al-Qur'an sendiri menyuruh mereka untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk bagian ketaatan kita kepada Allah dan beliau tidak mengharamkan kecuali yang diharamkan oleh Allah dan tidak menghalalkan kecuali yang dihalalkan oleh Allah tidak memerintahkan kecuali dengan perintah Allah dan tidak melarang kecuali dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah oleh karena itu di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala innama harrama Rasulullah ma harrama Allah ketahuilah bahwasanya apa yang diharamkan oleh Rasulullah Itulah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang diharamkan oleh beliau itulah yang diharamkan oleh oleh Allah. Nah, wa may ya'sini faqad asallah. Barang siapa yang memaksiati aku dan barang siapa yang memaksiati aku faqad asallah maka sungguh dia telah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya ya orang yang memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat maksiat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya datang perintah yang wajib, kemudian kita tinggalkan, tidak kita kerjakan. Datang larangan yang isinya adalah pengharaman sesuatu, kemudian kita laksanakan dan kita langgar larangan tersebut, maka ini adalah maksiat. Ya, dan ini adalah maksiat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan maksiat kepada beliau adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ أَطَاعَنِي dan barang siapa yang mentaati amir. Ya, amir ini adalah nama lain dari ulil amri. Ya, penguasa atau pemerintah. Dan barang siapa yang mentaati pemerintah, maka sungguh dia telah mentaati aku. Barang siapa yang telah yang mentaati pemerintah, itu penguasa di dalam hak, di dalam perkara yang benar, maka sungguh dia telah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Sebagaimana hadisnya tadi. Tasma'u wa tuti'u lil amir. Hendaklah engkau mendengar dan taat kepada penguasa. Kalau kita yang mentaati pemerintah kita dan penguasa kita, maka pada hakikatnya kita telah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang memerintahkan kita untuk mentaati amir. Yang mentaati pemerintah dan penguasa kita. Wa man ya'sil amira faqad asani dan barang siapa yang memaksiati amir maka sungguh dia telah memaksiati diriku. Barang siapa yang membantah kepada pemerintah padahal dia memerintahkan kepada perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Dia memberontak kepada pemerintah maka pada hakikatnya faqad asani dia telah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau memerintahkan kita untuk mendengar dan taat. Kalau kita justru yang membantah kepada pemerintah, tidak mau mendengar dan tidak mau mentaati pemerintah, maka kita telah melawan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Nah, kemudian setelahnya warawa Muslimun fi sahihi. Dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya itu di dalam Sahih Muslim. An Wa'ili ibni Hajar atau ibni Hujr dan dari Wa'il dari Wa'il ibni Hujr radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau. Qal sa'ala Salamatu ibnu Yazid Al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'il ibn Hujr menceritakan bahwasanya Salamah ibn Yazid Al-Ju'fi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan para sahabat radhiyallahu Anu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Fakal maka beliau yaitu e, Salam ibn Yazid mengatakan, "Ya Nabi Allah, Araita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana?" Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah yaitu wahai Rasulullah ya ara'aita bagaimana pendapatmu apabila kami dikuasai oleh umara oleh seorang penguasa oleh pemerintah yang sifatnya yas'aluna haqqahum mereka ini yaitu penguasa ini pemerintah ini meminta kepada kami hak mereka jadi kalau hak mereka mereka gencar meminta haknya kepada kepada kita. Kalian harus mendengar, kalian harus taat, kalian harus begini. Yas'aluna haqqana. Dia meminta kepada kami hak kami. Wa yamna'una haqqana. Meminta kepada kami hak mereka. Kemudian wa yamna'una haqqana. Tetapi mereka menghalangi hak kami. Artinya hak, hak yang kami miliki mereka halangi, mereka ambil. Seperti tadi contohnya, misalnya hartanya diambil, atau kita ditolimi di dalam hak kita. Kalau hak mereka, mereka berusaha untuk mengambil, tapi untuk hak kita, maka mereka berusaha untuk menghalang hak tersebut. Tidak disampaikan haknya kepada kepada kami. Ini ingin mensifatkan bahwasanya penguasa dan pemerintah tersebut dalam keadaan zalim. Haknya yang merupakan hak pemerintah mereka berusaha untuk mengambil, tapi hak kita sebagai rakyat tidak diberikan. Ya ingin menceritakan kepada Nabi saw bagaimana apabila ada pemerintah kami yang menguasai kami dan mereka sifatnya demikian itu mendolimi kami Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ia memberikan nasihat, memberikan petunjuk, memberikan kebaikan kepada sahabat ini dan adalah petunjuk dan kebaikan bagi kita semua. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau katakan? Apakah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kalian keluar memberontak kepada penguasa yang zalim tersebut? Dalam kalian melakukan revolusi, dalam kalian melakukan ini dan itu. Apakah beliau mengatakan demikian? Ternyata beliau mengatakan isma'u wa ati'u. Hendaklah kalian mendengar dan hendaklah kalian taat. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk ini. Beliau mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, meskipun dia adalah seorang yang mungkin ternama di hadapan kita atau seorang yang kita offense kepada orang tersebut. Tapi kalau bertentangan dengan petunjuk Nabi, maka tidak boleh kita mendahulukan ucapan dia daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya khairul hadi hadi Muhammad." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa petunjuk beliau ketika pemerintah kita melakukan kezaliman kepada kita? Beliau mengatakan, "Isma'u wa ati'u." Tetaplah kalian mendengar dan tetaplah kalian mentaati. Artinya jangan keluar. Jangan memberontak tetap mendengar dan taat kepada pemerintah. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Kemudian beliau menyebutkan ya sabda beliau sesungguhnya atas mereka apa yang mereka bebankan, apa yang mereka bawa. Maksudnya adalah kewajiban mereka eh, atas mereka kewajiban mereka dan atas kalian kewajiban kalian. Jadi pemerintah kita, penguasa kita, mereka punya kewajiban. Demikian pula kita juga memiliki kewajiban. Kita memiliki kewajiban sebagai rakyat dan mereka pemerintah dan juga penguasa memiliki kewajiban sebagai seorang penguasa. Dan masing-masing dari kita, baik rakyat maupun pemerintah, kelak akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang selamanya di dunia. Dan kelak akan ada hisab, ada perhitungan. Dan di antara yang Allah akan tanya di hari kiamat adalah tentang masalah amanah. Tentang masalah kewajiban dan seterusnya. Kita sebagai rakyat akan ditanya apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Demikian pula pemerintah kita juga akan ditanya oleh Allah apakah mereka melaksanakan kewajiban sebagai pemerintah dengan baik atau atau tidak. Jadi masing-masing kita akan ditanya oleh Allah. Baik, beliau mengatakan fa nama alaihim ma humilu. Mereka kelak akan ditanya. Kalau mereka tidak melaksanakan ya kewajiban mereka sebagai pemerintah untuk berbuat adil dan justru mendolimi kita sebagai rakyat, maka mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Fa nama alaihim ma humilu. Sesungguhnya atas mereka apa yang dibebankan kepada mereka. Jadi mereka akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan kepada kita, kepada rakyat, yang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nggak akan ada di, nggak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab yang berat. Ya, tanggung jawab yang berat sebagai seorang penguasa. Demikian pula kita sebagai seorang rakyat juga memiliki kewajiban kepada pemerintah kita. Kita juga akan ditanya tentang kewajiban tersebut. Sudahkah kita mendengar kepada pemerintah? Sudahkah kita mentaati pemerintah? Sudahkah kita melaksanakan hak-hak mereka? Masing-masing bertanya kepada dirinya sendiri Karena masing-masing telah akan datang kepada Allah Dan masing-masing dari kita akan ditanya sendiri-sendiri oleh Allah Azza wa Jalla Jadi e, kita berikan, kita tetap mendengar dan taat kepada pemerintah Adapun mereka berbuat dolim Maka itu urusan mereka dengan Allah SWT. Mereka yang akan ditanya oleh Allah. Sedangkan kita akan ditanya apakah kita mendengar dan taat kepada pemerintah kita atau tidak. Apakah kita sudah bersikap sesuai dengan yang Allah tunjukkan dan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW atau atau tidak. Jadi tetap kita mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Adapun kezaliman maka itu adalah tanggung jawab mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian wafit tafsir tafsiri Al-Qurtubi dan di dalam tafsir Al-Qurtubi anna Sahla ibn Abdullah al tasturi qala idza naha as-sultanu al-alima ay yuftiya falaysa lahu ay yufti fa in afta fa huwa 'asin wa in kana amiran jairan dan di dalam tafsir Al-Qurtubi yang seorang ulama yang memiliki kitab tafsir Al-Qurtubi beliau adalah Abu Abdullah Al-Qurtubi beliau mengatakan bahwasannya Sahal ibn Abdullah At-Tasturi ya beliau berkata ya eh, Sahal ibn Abdullah At-Tasturi ini adalah termasuk ya ulama yang qadim, ulama lama dan beliau meninggal pada tahun 283 Hijriah. Beliau mengatakan apabila sultan, apabila pemerintah melarang seorang alim, apabila pemerintah melarang seorang ulama ayyuftiya untuk memberikan fatwa falaysa lahu ayyufti maka tidak boleh bagi ulama tersebut untuk memberikan fatwa ya ini ucapan seorang ya seorang pendahulu itu Sahal bin Abdullah yang meninggal pada tahun 283 Hijriah beliau mengatakan apabila sultan apabila penguasa melarang seorang ulama ya seorang ustaz seorang kiai dan seterusnya dilarang untuk memberikan fatwa yang tidak boleh mengajar, tidak boleh memberikan fatwa. Falaisalahu ayyufti, maka tidak boleh alim tersebut, ulama tersebut untuk memberikan fatwa. Kenapa? Melaksanakan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri. Kita diperintahkan untuk untuk me, me, me, mentaati pemerintah. Seandainya seorang ulama dilarang, ya ulama yang lain masih bisa berfatwa. Tidak ada keharusan dia berfatwa. Falaysa lahu ayyufti maka tidak boleh dia untuk berfatwa. Fa in afta fahuwa asim. Apabila dia tetap berfatwa, akhirnya sudah dilarang oleh pemerintah untuk berbicara, untuk berfatwa, tetap dia berbicara dan berfatwa, fahuwa asim, maka dia telah berbuat maksiat. Bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah dan juga Rasulnya. Karena Allah melarang dia, menyuruh dia untuk mentaati, mentaati amir mentaati ulil amri. Demikian pula Rasulullah SAW yang menyuruh dia untuk mentaati ulil amri. Kemudian dia tidak mendengarkan larangan dari pemerintah tersebut. Fahuwa asin maka dia telah berbuat maksiat. Wa in kana amiran jairan meskipun penguasa tersebut adalah penguasa yang jair. Jair artinya adalah zalim. Ya meskipun pemerintah tersebut adalah penguasa yang yang boleh dikenal dengan kezalimannya. Kemudian dia melarang fulan, melarang ini, melarang itu untuk berfatwa dan seterusnya, maka hendaklah para ulama tersebut ya berhenti dari berfatwa. Kalau sudah dilarang oleh pemerintah, maka hendaklah dia berhenti dari berfatwa. Dan kalau dia tetap melakukan, maka di sini Sahal bin Abdullah mengatakan bahwa asim maka dia telah berbuat maksiat. Wa yadullu lidzalika hadits Auf ibn Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu dan menunjukkan yang demikian ya menunjukkan bahwasanya seorang alim apabila dilarang untuk berfatwa berfatwa maka dalam dia berhenti dari fatwa yang menunjukkan yang demikian adalah hadis Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqussu illa amirun aw ma'murun aw muhtalun yang menunjukkan yang demikian adalah sabda Nabi SAW alaihi wasallam ya, la ya tidak boleh menceritakan sebuah kisah illa kecuali seorang amir, seorang penguasa Atau makmur atau orang yang diperintah oleh penguasa Atau muqtalun atau orang yang sombong ya dan yang dimaksud di sini sebagian mengartikan bahasanya maksudnya adalah memberikan nasihat yang tidak boleh memberikan nasihat kecuali seorang amir, yang seorang penguasa, seorang pemerintah. Demikian pula seorang yang makmur, yaitu orang yang diizinkan oleh pemerintah untuk memberikan fatwa, memberikan nasihat, yang memberikan ceramah. Au muhtalun atau seorang yang takabir. Jadi ada orang yang sombong. Artinya orang yang memberikan eh, ceramah ada beberapa kemungkinan. Ya, mungkin dia adalah orang yang secara syariat memang diperbolehkan ya seperti seorang amir atau seorang yang memang diizinkan oleh pemerintah atau dia adalah seorang yang mutakabbir, orang yang sombong yang dia ingin menunjukkan di hadapan manusia bahwasanya dia adalah orang yang berilmu atau dia adalah orang yang demikian dan demikian. Rawahul Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud, demikian pula Abu Dawud wa huwa haditsun sahihun bi turuqih wa تعليق Al-Albani على المشكاة على hadis رقم 240. Kemudian beliau mengatakan ini adalah hadis yang sahih dengan jalan-jalannya. Kemudian beliau mengatakan e, hafizahullah dan lihatlah komentar dari Syekh Al-Albani e, rahimahullah di dalam Al-Mishkah itu Mishkatul Masabih di dalam hadis 200 240. Nah, kemudian setelah itu Beliau menyebutkan asar dari uh, Abu Musa al ashari Beliau mengatakan wa kana Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu yufti bitamattu'i fil hajj. Eh, dahulu Abu Musa al ashari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Beliau yufti bitamattu'. Beliau berfatwa dengan bolehnya tamat tamattu ketika haji. Abu Musa al asyari ya saat itu berfatwa tentang bolehnya melakukan haji tamattu ketika ketika haji. Yang sudah pernah haji insyaallah paham. Yang bahasanya haji ada tiga. Ada haji tamat tamattu, ada haji ifrat dan juga ada haji qiran. Haji tamat tamattu ini adalah seseorang yang sebelum haji dia melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji kemudian dilanjutkan dengan haji. Maka ini dinamakan dengan haji tamattu. Abu Musa al-Ash'ari termasuk yang berfatwa dan berpendapat bahwasanya haji tamattu ini disyariatkan. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, itu Allah berfirman, "Faman faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al haji. Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al haji. Ini adalah dalil tentang disyaratkannya tamattu ketika berhaji. Demikian pula hadis Nabi SAW yang banyak menunjukkan tentang disyaratkannya tamattu. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari saat itu berfatwa tentang disyaratkannya at-tamattu. Fabalaghahu an Amiril Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu ya'muru bil ifrad. Kemudian sampai kepada beliau yaitu sampai kepada Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata beliau memerintahkan manusia untuk melakukan ifrad. Ya, melakukan jenis haji yang lain yang dinamakan dengan ifrad, yaitu seseorang datang hanya melakukan haji saja. Jadi tidak didahului dengan umrah, tetapi langsung datang ke Mekah dan langsung melakukan apa? ibadah haji Yang manasik haji Tidak melakukan umrah terlebih dahulu Ini perintah dari siapa tadi? Umar Ibn Khattab Dan saat itu beliau sebagai Amirul Mukminin Sebagai Khalifah Dan Abu Musa adalah di bawah beliau Fatwa Abu Musa Boleh kita bertamattu Sementara datang perintah dari Penguasa pemerintah saat itu Yaitu Umar bin Khattab Untuk melakukan ifrat Karena istihad dari Umar bin Khattab saat itu adalah supaya manusia hanya melakukan ifrat saja. Kalau melakukan mau melakukan umrah maka di waktu yang lain. Ya kalau mau melakukan umrah di waktu yang lain. Jadi sekarang jangan menggabungkan antara umrah dan dan haji. Tapi sekarang haji saja. Kalau mau umrah maka di waktu yang lain. Sehingga beliau memerintahkan manusia untuk melakukan haji ifrat. ini adalah ijtihad beliau radhiyallahu anhu dan di antara alasan beliau adalah supaya ya Ka'bah ini tidak sepi dari pengunjung. Tidak sepi dari pengunjung. Karena kalau semuanya ya dalam satu waktu melakukan umrah dan haji, maka dikhawatirkan mereka tidak melakukan umrah pada waktu yang lain. Itu di luar bulan haji mereka tidak datang untuk melakukan umrah karena sudah merasa cukup dengan umrah yang dilakukan ketika tamattu. Sehingga Umar bin Khattab saat itu beliau berijtihad yang melarang manusia untuk melakukan tamattu tetapi menyuruh mereka untuk untuk ifrat. Baik. Apa yang terjadi? Ketika sampai kepada Abu Musa bahwasanya Umar Ibnu Khattab yang menyuruh untuk ifrat dan bukan tamattu. Maka Abu Musa mengatakan, "Ya ayuhan nas." Ini adalah kebijaksanaan beliau. Hikmah di dalam bersikap. Beliau mengatakan, "Wahai manusia, mengkunna aftaina aftainahu Ta'id, Wahai manusia, barang siapa yang sudah kami fatwakan dengan sebuah fatwa, maksudnya adalah fatwa untuk bertamattu. Ta'id maka adalah dia jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Fa inna amiral mu'minin qadimun alaikum fabihi fa'tammu. Karena sesungguhnya amirul mu'minin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan datang ya kepada kalian fabihi fa'tammu maka dalam kalian mengikuti beliau. Jadi Abu Musa al-Ashari dia memerintahkan manusia untuk mengikuti siapa? Penguasa yaitu Amir Amirul Mukminin yaitu Umar ibn Khattab. Akhrajahu Muslim fi sahihi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan ini menunjukkan bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu anhum dan mereka berusaha supaya bagaimana tidak terjadi khilaf ya. yang tidak terjadi perpecahan di antara umat yang mengatakan berfatwa dengan fatwa tertentu sementara pihak penguasa atau pihak pemerintah mereka menyuruh untuk e, melakukan perkara yang lain. Ya Abu Musa al-Ashari mengatakan kepada manusia supaya mereka e, pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa dan dalam mereka mengikuti e, apa yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dan disampaikan oleh Syekh Hafizullah di sini bermanfaat untuk kita semua. Nah. Salahkah seseorang sholat jenazah Tetapi dia tidak tahu bacaannya Dia hanya mengikuti imam bertakbir Dengan mengharap ridha Allah Azza wa Jal Tidaklah dia belajar Yang tidaklah dia belajar Yang bagaimana sholat jenazah Dan caranya mudah Ya bertakbir Dan takbir yang pertama Ya kita setelah membaca takbir yang pertama Kita membaca Al-Fatihah Dan semuanya insya Allah hafal Kemudian yang kedua, takbir yang kedua, setelahnya kita setelah takbir kita membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita hanya membaca Allahumma shalli ala Muhammad boleh. Atau membaca salawat seperti yang kita baca ketika tasyahud, yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan semua kita insya Allah bisa bersalawat Kemudian takbir yang ketiga, kita mendoakan untuk sebaik. Kalau bisa mendoakan dengan doa yang dibaca oleh Nabi, bagus dan Allah. Tapi seandainya kita tidak apa, cukup kita mengatakan Allahumma firlahu, Allahumma firlahu dan seterusnya. Oh. takbir yang ketiga maka kita membaca doa mendoakan untuk orang yang kita solatkan kalau bisa dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi seperti Allahumma qbil hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sadirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana Allahumma innahu man ahyatahu minna ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna tawaffahu 'ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu maka ini afdal atau membaca doa yang lain Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa wasif madkhalahu dan seterusnya maka ini juga afdal. Tapi seandainya kita tidak hafal, maka kita berdoa sesuai dengan kemampuan kita. Seandainya kita hanya bisa mengucapkan Allahumma ighfir lahum. Ya Allah ampunilah jenazah-jenazah tersebut. Allah ya Allah ampunilah mereka. Kemudian kita ulang Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah mereka, ampunilah mereka. Maka ini sudah cukup fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa us'aha Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya dan terus dia belajar. Ya, kalau dia bisa menghafal pelajaran sekolah, maka tentunya dia bisa menghafal ya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian pada rakaat yang ke, eh, pada takbir yang keempat, ya boleh kita membaca doa dan boleh kita diam. Ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang diam, artinya langsung beliau salam dan terkadang beliau membaca doa. Dan kalau kita sebagai makmum maka kita mengikuti imam. Ya kalau imam langsung salam setelah takbir yang keempat maka kita langsung salam. Dan untuk uh, salam ini boleh dua kali, boleh satu kali. Keduanya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Eh, dan kita sebagai makmum sekali lagi kita mengikuti imam. Kalau imamnya sekali salah maka kita sekali salam. Kalau imamnya dua kali salam maka kita dua kali salam. Nah. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu ketika beliau keluar dari Khalifah Ali radhiyallahu anhu? Apakah kita tidak bisa mengambil istiadat beliau? Muawiyah radhiyallahu anhu tidak memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau beristihad dan meminta memohon kepada Ali bin Abi Thalib supaya mengkisas menghukum orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini yang beliau minta. Ya dan ya akan membayar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini adalah istihad Muawiyah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya benar Sa'id bin Abi Talib radhiyallahu dan keduanya mujtahid ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran wa idza ijtahada wa aqta'a fa aqta'a falahu ajrun wahid apabila seorang hakim yang seorang alim yang dia berijtihad kemudian dia benar maka dia mendapatkan dua pahala dan apabila dia salah maka dia mendapatkan satu pahala saat itu Ali bin Abi Thalib Istihad beliau tidak demikian, tapi yang uh, eh, istihad beliau adalah semuanya bersatu terlebih dahulu. Ya, dan apabila sudah bersatu bersama-sama untuk yang menyelesaikan masalah pembunuhan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini adalah istihad Ali bin Abi Thalib dan para ulama menjelaskan bahwasanya yang benar di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun Muawiyah maka istihad beliau salah dan yang beristihad benar dia mendapatkan berapa pahala? dua pahala. Adapun yang salah maka dia mendapatkan satu pahala. Dan kita harus tetap menjaga kehormatan para sahabat radhiyallahu anhu mereka adalah mustahidun dan e, pahala atau kebaikan yang mereka miliki yaitu sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah jauh lebih besar daripada yang kesalahan yang terjadi pada diri mereka. Dan tidak boleh kita mengucapkan ucapan yang tidak baik tentang para sahabat radhiyallahu radhiyallahu dan apabila e, beristihad dan istihadnya salah, maka tidak boleh kita mengikuti. Ya meskipun itu setingkat Abu Bakar As-Siddiq ataupun setingkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena mereka juga manusia bisa salah dan juga bisa benar. Kalau di sana ada hadis yang sudah jelas seperti tadi misalnya tentang mendengar dan taat kepada pemerintah dan kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, ini adalah hadis yang jelas dan banyak hadisnya, bukan hanya satu. Demikian pula disebutkan di dalam Al-Quran dan ucapan para salaf tentang kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Maka tidak boleh kita mengedepankan ucapan atau perbuatan seseorang di atas kalimat dan juga Rasul. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Ya janganlah kalian ya mengedepankan di atas ucapan Allah dan juga Rasulnya. Ya, ucapan Allah dan Rasulnya harus kita dahulukan daripada ucapan seluruh manusia siapapun dia. Nah, mohon penjelasan pencerahan tentang tauhid karena sebagian kaum muslimin di tanah air mengatakan pemerintah adalah tauhid karena tidak berhukum dengan hukum Islam. Apakah benar pemerintah dikatakan tauhid? Tauhid adalah kullu ma tajawaza tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Ya, yang dimaksud dengan tagut adalah seluruh atau segala sesuatu yang dilebih-lebihkan. Baik berupa sesembahan, seperti seseorang menyembah jin, maka jin tersebut adalah tagut. Atau menyembah pohon, maka pohon tersebut adalah tagut karena disembah selain Allah. Demikian pula matbu', sesuatu yang diikuti. Seorang ulama misalnya diikuti dalam segala hal, baik yang benar maupun yang yang tidak benar maka ini adalah tohut. Ya, karena dia diikuti di dalam perkara yang salah maupun di dalam perkara yang benar. Pemerintah kita, uh, e, e, ulama kita hormati ya dan kita jaga hak-haknya, tetapi tidak boleh apabila dia bersalah kemudian kita ikuti kesalahannya. Demikian pula bisa berupa mutawak muta' yaitu seseorang yang ditaati seperti penguasa misalnya apabila kita mentaati penguasa di dalam kemaksiatan kepada Allah maka dia adalah tahun. Jadi takut lebih umum daripada daripada itu. Dan hati-hati seseorang di dalam yang menggelari ia penguasa atau yang lain dengan dengan ucapan tahun. Ya, tidak ada ucapan dari kita kecuali akan ada yang mencatat. Itu ada malaikat yang mencatat. Janganlah kita yang mengucapkan ucapan dan kita anggap itu adalah sesuatu yang remeh, ternyata itu adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Swt. Ya. Kemudian e, tentang masalah berhukum dengan hukum Islam maka ini bukan hanya kewajiban pemerintah. Kita sebagai muslim juga diwajibkan untuk berhukum dengan hukum Islam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.